Jadi selain para nabi. Hadis yang telah kita lewati di situ dikatakan <clears throat> hadis yang panjang hadis tentang syafaat itu sebagai bukti yang sangat kuat bahwasanya Allah berbicara dengan para nabi dan yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca, hadis yang panjang. Dan juga hadis yang terakhir Hadis itu dikatakan ma fa'alaka ma hamalaka ala ma fa'alta. Ma hamalaka ala ma fa'alta. Apa yang membawa kamu wahai fulan atas apa yang telah kau perbuat? Ini kalamnya Allah kepada seorang yang dulu berwasiat kepada keluarganya dan anak-anaknya jika dia mati supaya keluarganya atau anak-anaknya membakar dirinya mereka bapaknya tadi. Setelah dibakar, jadikan apa? Abu. Setelah jadi abu disuruh menaburkan di angin yang kencang badai, asif itu badai. Separuh ke lautan, separuh ke daratan. Itu adalah kisah tentang kalamnya Allah bersama orang tersebut ini selain Nabi. Dan juga harus syafaat Terakhir orang yang keluar dari neraka. Juga Allah berbicara dengan orang tersebut. Ya kan? Orang yang dikeluarkan oleh Allah langsung dari neraka. Penduduk neraka paling terakhir yang di yang memiliki hak untuk keluar darinya. Juga Allah berbicara dengan orang tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan para nabi dan juga selain para nabi. Perhatikan halaman 306. Lanjutan dari syarah yang kemarin telah kita baca. Qala al-Jami Jami siapa namanya? Situ Muhammad bin Abkar iktana bihi wa asrafa ala apa ini? Ala tab'ihi Nah itu Muhammad bin Abkar bin Abdurrahman Al-Qur'ani. Nah, <clears throat> bin Ibrahim, Ibrahim ya. Baik. <clears throat> Qala al-Jami' afdal ta'ala anhu su'alun. Ya, ini ada pertanyaan. Dari siapa? Minas Syekh, dari Syekh. Ini Syekh bin Bas bertanya kepada para hadirin Mada kala syarihu ala riwayah. Yang di situ tertera dalam riwayat adna adna. Terulangi dua kali adna adna. La'allaha riwayatani. Kayaknya bisa jadi dua riwayat. Riwayatun fiha satu riwayat, fiha adna adna. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat yang lain adna adna diulangi tiga kali. La'allaha bisa jadi ada dua riwayat. Satu riwayat adanya diulangi dua kali. Riwayat yang lain diulangi tiga kali. Nabba alaisari wala maksudnya hal nabba alaisarihu wala nabba alai wala ma nabba alaihi. Jadi situ nabba alaisari wala ma nabba alaihi di situ ada hamzah istibamiyah yang mahdufah yang dibuang. Hal ataupun ada huruf istifham. Hal alai sarihu wala ma nabba alaihi. Nah. Di situ kan ada kalimat adena adena terlagi dua kali. Riwayat yang lain adena adena diulangi tiga kali. Apakah Ibnu Hajar memberikan tambi memberikan komentar atau tidak memberikan komentar. Itu yang diinginkan oleh Syekh bin Bas bertanya kepada para hadirin. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, nata'ammaluha ba'din. Ba'din itu bahasa Amia. Nanti. Nanti. Nanti kita apa? Kita bahas lagi. Nah, itu namanya nata'ammaluha ba'din. Mahfum? Badan ini bahasa yang dipakai oleh awamnya manusia. Ya kan? Badan, ya. badan. Badan, pada kalil. Nah, itu namanya badannya nanti sebentar, sebentar, Ba'din, sebentar lagi. Namanya ba'din. Jadi saya benar mengatakan kita bahas setelah ini nanti insya Allah gitu entah besok entah pertemuan yang akan datang lah itu namanya Ba'din jadi luha Ba'din maksudnya kita bahas dalam pertemuan yang datang bisa akan datang nanti sepekan lagi atau gimana bisa atau besok kemudian dijawab oleh muridnya al bu al-jawab ini datang dari sebagian para hadirin. Qala al-Hafidz bin Hajar fil Fathhi musalat salis asar Sahar arba'mi'a wa khamsa wa Ini jawabannya sebagian para hadirin dalam taklim. Sebagian mereka menukilkan dari perkataannya Al-Hafid. Kenapa? Karena tadi dikatakan, Mada kolal al Siapa syarih maksudnya? Al-Hafid. Sahibul Fatah. Apa mana mada? Apakah? Ini bukan Isim isyarah, tapi isim usul. <clears throat> Karena maka datangnya setelahnya apa? Fi, fi'il. Qala. Istifham. Baik. <clears throat> Qauluhu summa aqul. jadi tertera dalam hadis summa aqul. Tertera dalam lafaz hadis summa aqulu pakai hamzah. Hamzatul mudhara'ah. Huruf mujarrad berapa? Ada empat. Nah, ini satu dantaranya. Ibn Nasir menukilkan semuanya bunutin. Tin, dzakara Ibnu Tin annahu waqa'a indahu filafat hafidz binun. Ibn Tin menyebutkan kata hafid. annahu waqa indahu filafat hafidz tsumma Artinya Ibn Tin menyebutkan sebagaimana nukilannya hafid. bahwasanya Nusho yang ada Ibnu Tin tertulis lapat summa nakul bukan summa akul. Mahfum? Ibnu Tin sebagaimana dalam nusho yang pada beliau yang ada pada beliau rahimahullah taala lafadznya summa nakul bukan summa akul. Maka dengan ucapan binun kata Al-Hafidz. Qala Wala a'lamu man rawahu bil ya. Kata Ibnu Tin, aku enggak mengetahui orang yang meriwayatkan dengan ya summa yakul Mafhum? Apa mana bil ya summa yakul pakai ya mudhara'ah, enggak ada katanya. Fa in kana ruya bil ya tabaqat tabwibah. Kalau memang ada riwayat pakai ya summa yakul berarti sesuai dengan bab tobako itu sesuai cocok tobako mencocoki bab mencocoki pembikinan bab dari Imam Bukhari tabwib bawwaba yubawwibu tabwiban membikin bab mafhum lafaz fa'ala yufa'ilu taf'il namanya tabwib apa mana bikin bab kalau si fulan, si fulan bau apa? Berarti si fulan membuat bab. Bau apa? Si fulan membuat bab. Bau apa fulanun kita bahu. Kita buwibat dengan beberapa bab. Nah, gitu. Namanya fulan membuat kitabnya dengan beberapa bab. Apa? Itu makna tabwib. Kalau pakai riwayat dengan ya berarti cocok dengan tabwib, cocok dengan pembentukan bab yang dipakai Imam Bukhari. Ai summa Summa yakul kalau pakai ya berarti sesuai dengan bab. Kemudian Allah berkata, kenapa? Karena babnya apa? Babu kalami Rabbi azza ma'al anbiya wa ghairihim. Karena babnya apa? Babu kalamillahi azza wa jal ma'al anbiya'i wa ghairihim. Jadi kalau seandainya riwayatnya itu summa yakul berarti pas dengan pembikinan bab atau pembentukan bab oleh Imam Bukhari dengan makna summa yakul wa yakunu jawaban an itiradi Dawudi juga menjadi jawaban atas bantahnya kritikannya Dawudi di mana bahwasanya Dawudi mengatakan qauluhu summa akul kemudian aku berkata kata Dawudi khilafun li riwayat menyelisihi riwayat-riwayat yang yang lainnya katanya. Fa inna fi anallah amarahu ay yukhrija. Karena dalam nafi bahana bahwasanya riwayat yang lainnya adalah bahwasanya Allah memerintah Rasulullah supaya mengeluarkan. Qultu kata Ibnu Hajar, wa fi nadarun, fi nadar. Wal mawjud inda aktsari riwayat summa aqul. Bil hamzah kama li abidzar. Walladhi adun annal Bukhari ya asara ila ma warada fi ba'di turuki ka'adatihi. Dan yang aku anggap, yang kuduga Imam Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang telah datang dalam sebagian riwayat-riwayat dari sini sebagaimana adatnya. Ya ini Imam Bukhari itu biasanya adatnya, perhatikan di sini. Ini kalau enggak orang yang benar-benar menelaah Sahih Bukhari dari bab ke bab dari hadis ke hadis dan dihafal dan diteliti seteliti-telitinya. Enggak mungkin bisa mengatakan kaadatihi sebagaimana adatnya Imam Bukhari. Karena namanya ada itu minimal dua kali. Mabum. Yang namanya adat itu minimal dua kali. Kalau orang itu sudah melakukan dua kali berarti sudah bisa dibilang adatnya. Karena dari dari apa? Dari ada yau yaudu. Maka dikatakan it itu dikatakan it Kenapa? Karena terulang-ulang imam mingguan, bulanan, atau tahunan. Itu namanya apa? It Kebiasaan. Nah. Jadi Imam Bukhari rahimahullah itu biasanya seperti itu. Mengambil dalam suatu kalimat, dalam satu riwayat kenapa sebagai isyarat kepada yang yang lain. Fat akhraj Abu Nuaimin fil mustakhraj min tariq Abi Asim Ahmad bin Habsawas bifathil jim wa tasdid Jawas Jawas pakai wawu apa? Wawu musaddadah. An Abi Bakri bin Ayyas wa lafduhu asfa'u ya ma fayuqalu li laka man fi qalbi sa'iratun wa laka man fi qalbi khardalatun wa laka man fi qalbi say'un. Fadha min kalamir Rabb ma'an Nabi SAW. alaihi wasallam. Fayuqalu li maka dikatakan kepada kamu laka. Kalimat laka min man fi qalbi syairin itu kalamnya kalamnya Allah. Walaka man fi qalbi khardala di kalamnya Allah. Walaka man fi qalbi syai'un di kalamnya Allah. Maka ini adalah kalamnya Rabb ma'an Nabi SAW. alaihi wasallam wa yumkin taufiku bainahuma bi SAW. Yas'alu alaihi wasallam yas'alu andalika. Awalan fayuzabu ila dalika sanian. Fawaqa fi hadha riwayat ini dikerus soal wa fil baqiyah ijabah. <clears throat> ini beberapa penggambaran dari Al-Hafidh Ibn Hajar terkait dalam pembebaran riwayat ini. <clears throat> Syahidnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki kalam bersama para nabi dan juga yang lainnya. Taib. Wa qawlu fil ula man kana fil qabi adna say'in qala Dawudi hadza zaidun ala sa'ir riwayat. Wa tu'qiba. Yani wa tu'qiba huwa siapa ad-Dawudi. Kalimat mana yang dijadikan tak yang ditakitkan di komentari? Hadza zaidun ala sa'ir riwayat. Ini adalah tambahan atas riwayat-riwayat yang lain. Kalimat itu dikomentari waktu tu'qiba bi annahu mufassarun fi riwayat saniyah. Hai fiha adna adna. Jadi kalimat man fi qalbi adna syai'in ini ada katanya tambahan atas seluruh riwayat. Enggak katanya. Bahkan ini adalah sebagai bentuk penafsiran dalam riwayat yang kedua di mana bahwasanya di situ datang dalam riwayat itu adna adna adna-adna miskoli habbatin min khardalin min imanin. Kalau al-Kirmani, kauluhu adna-adna at-takriru. Apa makna takrir? Pengulangan. Adna, adna dua kali. Itu namanya diulangi. Kenapa kau diulangi? Litakit untuk memperkuat, menekankan kalam, pembicaraan wa yuhtamalu ayyurada at-tawzi'u 'ala al-habba wal khardal wal khardal ay aqallu habbatin min aqalli khardalatin min al-imani Wistafadu minhu sihatul qawl fi tajazzu'i ha fi tajazzu'il imani wa ziyadati wa nuqsanihi diambil dari kalimat adna adna tadi itu kalau memanglah makna tauzi pembagian diambil darinya Benarnya perkataan sebagian orang, bahkan ini perkataannya alul ilm, bahkan perkataannya salafus soleh, il iman. Iman itu memiliki tajazu. Hah? Apa? Tajziah? Enggak, tajazu. Kalau taf'il tajziah diambil syakul kol bitazazzuil imani wa ziyadati wa nuqsanihi. Bisa dikatakan tazazi'at, tapi ini konteksnya tazazuil imani wa ziyadati wa Iman itu memiliki juz'un-juz'un, bagian-bagian, tambahan dan juga kurang. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Dan itu yang benar. Wa qawluhu qawla Anas dalam riwayat yang telah kita baca, Anas berkata, Ka'anni anduru ila ashabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku ka'anni ini adalah kinayat. Ka'anna itu kinayat, seperti kada, seperti apa? Itu namanya kinayat. Dalam kinayat itu tercantum di situ diantaranya ka'anna, kada, itu namanya kinayat. Kinayat itu adalah kalam yang tidak tertentu. Seakan-akan aku melihat kepada jari-jarinya Rasulullah SAW. Yaitu maksudnya qauluhu adna syai'in wa ka'annahu yadhummu asabi'ahu wa yusiru biha. Seakan-akan Nabi itu merapatkan jari-jarinya. Dhamma yadhummu mengumpulkan jari-jarinya dan mengisyaratkan dengan jari-jari tersebut wayusiru biha itu yang diceritakan oleh Anas terkait dengan apa yang dia lihat kepada jari-jarinya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mengumpulkan jari-jarinya mengisyaratkannya. Satu seperti ini ini mengisyaratkan. Nah, nuding, nuding itu namanya mengisyaratkan. Atau begini. Baik. Wa qawlu fa akhrajahu fa akhrijhu minan nar minan nar minan nar. Tiga kali. Atakriru ini namanya takrir sama dengan tikror. Tikror, takror, takrir sama saja, pengulangan. Gusti kan tiga kali. takkid aidan lil mubalaghah. Untuk memperkuat kalam, memper, memperkuat makna kalam dan juga untuk mubalaghah. Untuk menekankan namanya mubalaghah, penekanan. Aulin nazar ilal umur salasa minal habba wal khardala wal iman. Atau untuk melihat kepada perkara-perkara yang ada tiga. Iman yang sebesar habba Iman yang seberat khordala. Nah, itu namanya apa? Minan nar, minan nar, minan nar. Wal iman. Out ja'al dan oh, aydan linnar maratib atau neraka itu dibikin untuk tingkatan-tingkatan. Menar, menar ini, nar ini, nar ini, nar ini. Karena nar itu neraka itu bukan satu neraka. Neraka itu bertingkat-tingkat. Jadi orang yang di neraka ini keluarkan, orang neraka ini keluarkan, orang di neraka ini keluarkan. Ini ihtimal dari kalimat menar, menar, menar. Atau litakit untuk penekanan apa? kalimat. Kenapa? Karena orang Arab itu kalau menekankan kalimat diulangi berapa kali? Dua kali atau tiga, tiga kali maksimal. Nah itu. Seperti dalam surat Ar-Rahman Fabi ayyi ala rabbika rabbikum tukadziban itu berkali-kali. Apa kulit takrir, tikror atau untuk masing-masing perkara yang disebutkan sebelum ayat itu sebagai penekanan. Nah, ini ada ihtimal. Ada ihtimal. Maka di sini ya ikhwah, di sini inilah pentingnya mempelajari kalamnya alul ilm dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an ataupun hadis. Dan ini juga sebelum kita masuk ke dalam pembebaran panjang dalam sarah seperti ini, di sana ada kitab usul dalam kitab usul tersebut diberikan isyarat oleh penulisnya apa makna takrir atau tekror. Apa makna ini dari usulnya ini disebutkan di sana. Jadi kalau kita mempelajari kitab-kitab usul, kitab-kitab apa dasar atau kitab-kitab alat, kita masuk ke dalam suruh beberapa syarah ataupun tafsir, tafsir kita akan ketemu di sana. Karena Alulim telah membuat isyarat dalam kitab-kitab mereka yang dikatakan kitabul alat. Kitab dasaran. Seperti kitab Muqaddimah Tafsir, Muqaddimah Tafsir, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. <clears throat> Kita perhatikan. Qultu sakata takriru qawlihi minan nar inda muslimin wa man dzukirat ma'ahu fi riwayati Hamad bin Zaid hadhihi Wallah taala alam. Berkata al Hafid, Pengulangan menanar itu jatuh. Artinya enggak ada. Dalam Imam Muslim. Dan orang yang tersebutkan bersama dia dalam riwayatnya Hamad bin Zaid ini. Nah. ta'ala alam. Habis nukilan dari kalamnya Hafid. Rahmatullah sekarang Ibn Bas yang berkata, yang berkomentar, kalau Ibn Bas, wa tamalu minan nar, annahu karraraha li ajli tikrari safa'a fil halat. Fikul lima rotin muqabiluha minan Nah. Ada ihtimal kata saya binbas Bas, kalimat menanar tadi, kenapa kau diulang-ulang? Karena pengulangan syafaat yang berkali-kali dalam setiap keadaan. Pada pada fikul lima rotin setiap kali mukobilnya nah, menenar. Artinya apa? Karena pengulangan syafat yang berkali-kali dari Rasulullah SAW sampai empat kali. Baik. Soalun. Ahsanullah ilaika. Ahsanullahu ilaika. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Ini juga sudah telah kita lewati. Adabnya seorang talib kepada gurunya. Mendoakan dengan doa yang baik Ya kan? Bukan menggunjing dari belakang jadi setan. Ya kan? Jadi setan gentayangan. <clears throat> Kenapa kau setan? Karena namam pengadu domba ini adalah setan. setan kata kata Rasulullah SAW. Setan. <clears throat> Ahsanallah ilaik. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Tasal sulul anbiya. Ma ya dulu ala tasal sulil fadl. Kalimat fadl tidak ada dalam rekaman. Maka dikatakan ibaratun ghairu wadihatin la'allaha al-fadl. Ungkapannya saya bin Bas itu setelah kalimat tasalsul yang terakhir ini, yang kedua, enggak jelas. Sehingga yang menulis kitab ini, yang mentafrik dari kaset, mengasih tambahan al-fadl ya kayak begini mungkin yang tepat gitu. Karena kalamnya nggak jelas. Ibaratun ghairu wadihatin. Artinya apa? Dalam kurung ini pada dasarnya nggak ada. Karena suatu ungkapan yang nggak jelas dari kalamnya saya bin Kemudian ditaruh kalimat al-fadl. Yang mudah-mudahan sesuai dengan kemauan saya bin Bas. Eh? Sa'il lam sa'il nam akhir. Jadi eh, orang yang bertanya kalamnya enggak jelas enggak sempurna. Sehingga dikasih tambahan oleh yang menyusun al kalimat al-fadl. Apa tujuannya? Untuk menyelaraskan kalimat biar selaras antara yang pertama dan yang kedua, awal dan yang terakhir. Isi pertanyaannya sulul ambia. Ma dulu ala tasalsulil fadl? Bukankah sulul ambia itu menunjukkan tentang tasalsul fadl, yakni perhatikan. Pertama minta kepada siapa? Adam. Kedua kepada Nuh. Ketiga kepada Ibrahim. Keempat Musa. Kelima Isa. Keenam Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Nah. Bukankah menunjukkan tentang bahwasanya keutamanya juga rentetan gitu, bukan satu keutamaan. Jawabannya saya bin Bas, bainahum masafatun. Di antara para nabi itu ada masafat, ada jarak-jarak. Ada perbedaan tentang keutamaan. Lakin ya dulu ala syaraf al khos akan tapi menunjukkan atas keutamaan kemuliaan yang khusus. Artinya masing-masing memiliki keuta keutamaan. Dan yang paling utama dari seluruh para nabi adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib <clears throat> hadis hadisul azim wal masyhur min hadis syafa'ah. Hadis yang telah kita lewati itu baca yang kita baca panjang tadi. Itu adalah hadis yang dikenal dengan hadis syafa'ah. Wasyafa'atu ja'at fiha ahaditsu katsiratun mutanawwi'atun dan syafaat itu datang di dalamnya, maksudnya perkara syafaat datang dalam perkaranya syafaat tadi itu beberapa hadis yang banyak, mutanawi'a ah bermacam-macam. Jadi ya perhatikan yang membawa kitab, perhatian, dan sebagian kalimat yang mungkin mengantum bacanya mungkin kurang tepat. Nah, ketika ada bacaan yang pas itu diharokati diurat urat gak apa-apa kitab, rusak gak apa-apa. Ya kan? Untuk belajar. Taib <clears throat> Fiha ziyadatun wa naqsun fima bainaha. Artinya, terkait dalam hadis syafa'ah banyak sekali, bermacam-macam. Dalam beberapa hadis itu ada tambahan, ada yang kurang antara hadis-hadis tadi. Artinya ada yang lengkap, panjang, ada yang sebutkan secara ringkas sehingga perlu dilihat semuanya sehingga di sana seorang alim bisa memutuskan yang benar ini, yang benar ini dan semisalnya atau menggabungkan antara beberapa riwayat. Seperti sahabatnya Nabi dikatakan sebentar empat, empat kali. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lainnya memang ada yang ke keempat. Padahal yang masyur cuma di tiga. Uha anan nasa. Wajima'uha ringkesnya Jima'uha khulasanya. Wa jima'uha. Damir hak kembali kepada apa? Kembali kepada hadis-hadis syafaat. Seluruh hadis syafaat ini khulasanya, ringkasnya. Adalah manusia yafja'una yaumal qiyamah yastaddu bihim al-karibu. Al-karibu. Al-karibu. Jadi khulasanya ringkasnya bahwasanya manusia yafja'un jadi mereka itu dalam kondisi apa? Keluh kesah, sedih, gelisah. Dan benar-benar kesedihan sangat mengena sama mereka. Ya sudah al Benar-benar mereka dihantam kesedihan. Thumma yamutu tuhum fi ba'din min syiddatil haul wa daikil maqam wa kasril arq wa khawdin nas fi kasuyul al-adhimah. Kemudian satu sama lain di antara manusia tadi itu saling bicara, berbicara, saling desak-mendesak, saling ngomong. Dikarenakan saking dasarnya haul perkara yang menyedihkan. Apa haul? Hah? Kengerian. Wadaikil diikil makom. Tempat yang benar-benar mereka kesempitan. Dan kasatul arq keringat yang benar-benar sangat banyak. Wa nasfir dan manusia mereka itu ibaratnya kayak berenang di keringat mereka. Jadi keringatnya sampai bisa dibikin berenang. Coba bayangkan. Kita melihat orang yang berkeringat atau diri kita yang berkeringat sampai baju kita basah kuyup itu sudah masya Allah terheran. Bagaimana dengan keringat yang sampai seorang itu bisa berenang di situ? Kelam dengan wa khawdun nas khaud Khawda yakhudu. Ada keringat, apa, keringatnya sampai ke badannya seluruh mereka. Dan badan seluruh Kalau ke Apa suyul? Seperti apa? Banjir. Jadi keringat ini seperti suyul. Suyul itu sama dari kata sail. Sail itu banjir. Jadi pada hari nanti itu keringatnya manusia Diibaratkan, diumpamakan seperti banjir. kafinil tasbih Untuk penyerupaan. Banjir yang apa? Banjir yang besar, azim. Kasuyul al azima Banjir besar. Hatta yulzimuhum yulzimuhum al-arq illa man rahimallahu sampai mereka ini benar-benar apa? Hah? Apa? Ditelan keringat. Kecuali yang Allah rahmati. Hmm. Yulzimul ma' tetelan air. Fayamuzu ba'dum fi ba'din hina idin. Ketika itu satu sama lain saling bicara, saling komentar, saling desak-mendesak. Supaya ada orang yang jadikan perantara kepada Allah. Sehingga mereka akan agak reda dari perkara yang mereka alami. Wayan dulu nama dayak dan mereka melihat apa yang mereka harus lakukan. Fayabza'ul mu'minun ila Adam alaihi salatu wassalam. Maka seorang mukmin atau orang-orang mukmin yafza'u, yafza'u, yafza'un. Yafza'un ini orang-orang mukmin yafza'. Apa yafza' ini? Eh, datang segera menuju kepada Adam minta bantuan supaya Adam sebagai Perantara antara mereka dengan Allah. Kepada Allah. Wa yakulun anta abul basar. Anta siapa? Ah, Adam. Wahai Adam, engkau adalah abul basar, bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah mencetak engkau dengan tangannya. Langsung. Wasjadalaka malaikat. dan Allah mensujudkan kepada engkau para malaikatnya. Wallamaka kulli Dan Allah telah mengajari engkau wahai Adam nama-nama segala sesuatu di hari itu. Ala tara ma nahnu fihi? Tidakkah engkau melihat wahai Adam apa yang sekarang ini kita bersama di, di dalamnya? Dalam kesedihan ini. Ala tara ma balagona. Tidakkah engkau melihat apa yang telah sampai kepada kita tentang perkara yang mengerikan ini? Fasfa'lana ila rabbika. Nah, ini permintaannya. Fasfa'lana ila rabbika wahai Adam. Fasfa'lana. Jadilah engkau pembawa syafaat kepada Rabbmu. Fayaqulu maka berkata Adam lastu hunakum. Wa yadhkuru khati'atahu. Kata Adam lastu hunakum saya tidak memiliki hak terkait dalam permintaan kalian itu. Dan dia menyebutkan kesalahannya. Dia menyebutkan kesalahannya sebagai bentuk tawaduk, merendah diri. Apa itu kesalahannya? Wahia akluhu minas sajaroh. Yani dia memakan pohon yang telah dilarang untuk dimakan. Karena dibisiki oleh iblis. Dikatakan pohon al-khut. Siapa yang kalau, kalau kamu makan ini kamu akan abadi di surga. Engkau akan menjadi malaikat maka dia harus memakan menjadilah apa yang telah terjadi sehingga terjadilah dunia ini yang dihuni oleh manusia. Ada mengatakan nafsi, nafsi, nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Wes aku ngurus awakku dewi. Aku ngurus awakku dewi. Ini Adam alaihissalam. Ya kan? Summa yuhiluhum, yuhiluhum. Dari fi'il madinya ahala yuhilu. Kemudian Adam mengihalakan, mengarahkan. Kemudian Adam mengarahkan mereka yang minta kepadanya. Kepada siapa? Kepada ilan Nuh alaihissalatu wassalam. Kepada Nuh. Udah kalian pergi aja kepada Nuh. Saya enggak hak. Saya enggak punya hak. Bukan hak saya. Saya telah melakukan kesalahan. Saya telah dilarang makan. Pohon mana saya mak? Makan. Makan buah di situ mas saya makan. Ini bentuk kerendah, merendah dirinya Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya kesalahan itu perlu disadari, perlu disadari, bukan kemudian malah kesalahan dibikin apa? Dibikin kebanggaan. Kenapa? Karena orang kalau sombong, akhadatul ilzabil ism. Akhadatul ilzabil ism. Hmm dosa dia ini malah menjadi merasa dia lebih gagah. Nah ini kadang orang itu karena memiliki sesuatu yang dianggapnya keperkasaan, mentang-mentang padahal dosa. Padahal di sini Adam alaihissalam malah merendah diri. Saya nggak punya hak. Taib. Kemudian dibawa kepada supaya mereka datang kepada Nuh. Summa yu'iluhum mengarah kepada Nuh. Li'annahu awwalu rasulillah al ard Ba'da ma waqa'a fi sirk. Kenapa? Karena Nuh adalah awwalu rasulin, rasul yang paling pertama yang diutus ke penduduk bumi. Setelah terjadi dalam bumi ini kesirikan. Hmm. Tengok kesirikan datang di zaman Nuh salam Sampai hari ini sampai hari kiamat. Bagaimana kita mau sekarang berhenti dari dakwah melawan syirik? Enggak ada hentinya. Dakwah melawan syirik gak ada hentinya, bukan dakwahnya organisasi, yang penting majunya organisasi. Bukan dakwah partai, yang penting majunya partai. Ya kan? Bukan dakwah sufi, yang penting apa? Beribadah dengan modal mencintai saja. Nah, perhatikan itu. Fayatuna Nuhan salam. Maka mereka datang kepada Nuh setelah diarahkan oleh Adam. Wa mereka berkata, anta awalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlul ard. Qad sammakallahu abdan syakura. Engkau wahai Adam, engkau wahai Nuh adalah rasul yang paling pertama Allah mengutusnya ke penduduk bumi. Dan Allah telah menamai kamu dengan nama Abdan Syakur. Nah, dan Syakur itu. Dan Syakur. Musa Abdan Syakur. Dulu banyak ngomong mentari. Musa nama Abdan Syakur. Itu namanya Nuh sendiri. Khusus. Katanya. Ya benar. Boleh seorang itu dikasih nama abdan syakur. Enggak <clears throat> makro enggak apa. <clears throat> Baik. <clears throat> Allah tara ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat wa no, apa yang sekarang ini kita berada di permasalahan ini? Allah tara ma qad balagona. Tidakkah engkau melihat wa no, tentang kami ini? Sampai sekarang kayak apa kita sekarang ini? Ini menunjukkan bahwasanya mereka dalam kesedihan. Ini sebagai bukti bahwasanya kalau seorang itu menghayati tentang perkara yang menyedihkan, tentunya perkara yang paling mengerikan adalah perkara yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Maka kesedihan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya kan? Kesedihan dalam masalah kemiskinan, dalam masalah ekonomi, ini nggak ada apa-apanya. Perkara yang remeh. Perkara yang sangat remeh Nah, sekarang manusia, tengok kita lihat orang-orang tua kita. Pertama kali yang diwajangkan, yang diwasiatkan, yang digadang, yang digagas dan digadang oleh orang tua kita apa? Anaknya menjadi jangan sampai menjadi orang yang ekonominya rendah, kedudukannya rendah. Maunya apa? Supaya menjadi orang yang masya Allah terpandang. Walaupun harus menerjang dosa, walaupun harus bodoh tentang ilmu agamanya. Tapi kesalahan paling menjadikan adalah perkara tadi, yang tertera dalam hadis ini. Kayak apa nanti di akhirat? Keringat yang sampai menelan manusia seberapa? Apa ya, akhwat? <clears throat> Allah Ta'ala mengangkat balagona isfa' lana ila rabbika. Nah, jadilah engkau wahai Nuh menjadi pembawa syafaat kepada Rabbmu. Antara kami dengan Rabbmu. Fayaqulu Nuh lastu hunakum, aku enggak memiliki hak dengan permintaan kalian. Wa yadkuru su'alahu alladhi sa'alahu rabbahu fa'atabahu Allahu alaihi fihi. Lalu Nuh menyebutkan permintaannya yang dia telah meminta kepada Robnya. Lalu Allah menegurnya. Ataba menegur. Kamu kok meminta permintaan seperti itu? Itu namanya teguran. Jadi teguran dari Allah Taala kepada Nuh alaihissalam seorang nabi, seorang rasul ditegur oleh Allah Taala. Bagaimana dengan seorang seperti kita? Ditegur oleh santrinya, santrinya apa gurunya menegur santrinya, ini perkara yang wajar. Kadang orang itu kalau tegur oleh gurunya sudah sewot mm, ayanan, mot ayane. Mabum? Padahal ini Rasulullah No, ditegur oleh Allah Ta'ala. Fa'atabahullahu alaihi fihi. Maka Allah menegur no. Fihi pada permintaan dan pertanyaannya. Apa itu isi pertanyaannya? Wa wa qawluhu fi so'alil ibni inna bni min ahli. Bahwasanya anakku itu dari keluargaku. Aku termasuk anakku termasuk keluargaku. wa ya Allah. Maunya supaya selamat, selamatkan. Nah. Tapi permintaan yang tidak layak Kenapa? Karena anaknya sudah termasuk orang yang cong congkak. Merasa hebat. Ya kan? Dia mau berlindung kepada gunung dari banjir yang merata ke seluruh alam dunia. Maka kata Nuh alaihissalam, "Idhabu ila ghairi." Pergilah kalian kepada selain aku, idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim alaihissalam maka mereka datang kepada Ibrahim alaihissalam. fayaqul maka mereka berkata, anta khalilullah lana ila rabbik. Engkau wa Ibrahim adalah khalilullah kekasihnya Allah. Jadilah engkau pembawa syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Fayaqul maka berkata Ibrahim, lastu hunakum sama. Menyampaikan udurnya. Enggak mau. Wa yadhkuru kadibati allati kadzabaha. Wa ya salatun. Wa ya salatun salatu kadibat. Kadibatun, kadibatani, kadibat. Lalu beliau Ibrahim menyebutkan ketika beberapa kedustaannya yang dia telah berdusta yaitu tiga kali berdusta. Padahal ini adalah kalimat ta'rid. Tapi karena merendah diri dinamai dusta. Kulluha bidatillah. Seluruh dusta yang dia lakukan demi membela agama Allah Ta'ala. Ketika bilang, ada ukti. Ini adalah saudariku. Dikatanya saudara kandung. Padahal, apa saudara seis? Seislam. Satunya apa? Bal biruhum kabiruhum. Ada. Ini. Satunya lagi apa? Anasakim. Nah, itu tiga kali. Semua yuhiluhu mila Musa. Kemudian Adam mengarahkan kepada Musa. Kalimi Rahman. Yani orang yang langsung diajak oleh Allah bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Fayatuna Musa. Maka mereka datang kepada Musa. Wa yakul dan berkata. Musa berkata, Lastuhunakum juga menyampaikan udurnya. Enggak mau jadi perantara. Wa yadhkuru qatalahu nafsal lati qatalaha wa lam yu'dan lahu fi qatliha. Kemudian Musa menyebutkan apa yang dia telah lakukan yaitu membunuh jiwa yang telah dibunuhnya oleh Musa dan tidak dapat izin untuk dibunuhnya. Kenapa kalau langsung dibunuh? Idhabu ila Isa maka kata, kata Musa pergilah kalian kepada Isa fayatuna Isa alaihissalam fayaqtadiru mereka berkata kepada Isa, Isa pun Yak Tadir menyampaikan udur. Aku bukan punya hak, enggak bukan hakku. Wa tuh lastuhunakum wa fi ba'd riwayat kullu wahidin yaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Dan dalam suatu riwayat, dalam sebagian riwayat, masing-masing dari para rasul tadi berkata, "Inna rabbi sungguhnya Rabbku pada hari ini telah marah dengan kemarahan yang tak pernah terjadi dari Allah sebelumnya semisal kemarahan tersebut. Walam yakdab ba'dahu mislu dan enggak juga enggak akan marah semisal marah seperti itu. Wa kullu wahidin yaqul dan masing-masing para nabi tadi berkata nafsi nafsi nafsi. Berapa? Lima. Lima, lima para nabi tadi. Summa yuhiluhum Isa ila Muhammadin abdin farallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Kemudian Isa mengarahkan mereka kepada Muhammad seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa yang telah lalu dan telah diampuni dosa yang akan datang. Alaihi wassalam. Mafhum? <clears throat> Fayatuna Muhammadun alaihi wassalam maka mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ana laha saya yang punya hak. Nah, annalaha. Saya yang punya hak untuk apa yang kalian minta sebagai pembawa syafaat. Summa taqaddamu wa yasjudu. Wa yasjudu tahta al-aras kemudian beliau Rasulullah maju lalu sujud di bawah aras. Yataqaddamu ila rabbih wa yasjudu baina yadayhi. Ma Rasulullah maju kepada Rabbnya dan sujud di hadapannya wa madu bi mahamida katsiratin yaftahuha alaihi subhanahu wa ta'ala summa yasfa. Dan memuji-muji Allah dengan beberapa pujian yang Allah berikan kemudahan bagi Nabi kita Rasulullah SAW ketika itu kemudian yasfa. Kemudian memberikan sapa-sapa Wa wal maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allahu bi fi qawlihi azza wa ala asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah kedudukan yang terpuji. Kemuliaan yang terpuji yang Allah telah berikan janji kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam firman-Nya, Asa ayya asaka Allah, asa asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda, fayashfa'u fi ahlil mauqif. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat pada ahlul mauqif, yakni di saat mereka dalam keadaan kesedihan yang Gak terkira tadi. Hatta dia bainum sampai Allah itu memberikan suatu keputusan antara mereka. Fayasfa'u fi man nar min ummati iddata syafa'atin ala wassalam. Maka Rasulullah memberikan syafaat pada orang yang telah masuk neraka dari umatnya beliau berkali-kali syafaat sampai empat kali. Maafum ya, Pak. Nah. Kalau saya bin Basrah rahimahullah taala wa fi hadzal hadisi fawaidu katsiratun dalam hadis ini ada beberapa faedah yang banyak. Ada beberapa faedah banyak ada beberapa faedah minha di antaranya faedah ini adalah aradtu alal khawarij. Hadis ini sebagai bentuk bantahan atas khawarij. Siapa mereka? Tengok, siapa mereka khawarij? Perhatikan sini. Alladzina yukaffiruna bidzunub. Nah, ini Khawarid adalah orang-orang yang mengkafirkan dengan sebab melakukan dosa. Yaitu mengkafirkan orang lain dengan sebab orang tadi melakukan dosa. Ini khawarid. Wayakulun maka berkata man aso fakot kafar. Man aso fakot kafar siapa yang berbuat maksud maka dia telah kafir. Dan mereka berkata, "Waman ata dan fakat kafar. Barang siapa yang telah melakukan dosa besar, maka dia telah kafir. Inilah akidahnya Khawarij. Siapa yang melakukan dosa besar, maka dia telah kafir. Itu berarti itu akidah Khawarij. Kalamnya Syekh bin Bas ini juga kalamnya Syekh Mobil sama saja. Jadi Khawarij adalah orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian sekarang ini karena kedengkian dan kebodohan sebagian manusia, kita mengkritisi demokrasi katanya khawarij. La ilaha illallah. Demokrasi itu syirik, kufur. Dikomentari katanya khawarij. Iya, edan. Edan gentayangan. Ayo, nah, itu. Lah kok iso? Subhanallah. Barat alaihim wa alal mu'tazila fi tahlil usad finar Dan juga hadis ini, beberapa hadis ini sebagai bentuk bantahan atas khawarij dan juga atas mu'tazila. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman tentang pelaku maksiat akan abadi di neraka. Jika enggak bertobat. Fal hadis yadul ala annahum la yakhludun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hum siapa hum di sini? Usot pelaku maksiat tidaklah abadi di neraka. Wa kada baqiyatul ahadits al-warida bidzalika dan seperti ini juga Harus ada yang lain yang datang terkait dalam masalah ini. Kullu hadalatun ala anna dalatun ala annahum la yakhrudun seluruhnya menunjukkan bahwasanya mereka pelaku dosa besar tidaklah abadi di neraka. Selama enggak menghalalkan walaisu kufar dan mereka bukan kufar. Fayak tadi maka menuntut konsekuensinya mindalika butlana qaulul khawarij. Maka konsekuensinya adalah harus tadi itu sebagai bentuk pembatalan perkataannya khawarij. Batalnya perkataan khawarij dan perkataannya Mu'tazilah. Waman qala biqaulihi minal ibadiyah wa gurim dan pembatalan terhadap perkataan orang yang berkata dengan perkataannya khawarij dan Mu'tazilah di antaranya apa? kelompok al-ibadiyah. Kelompok libadiyah ini nisbah kepada seseorang. Al-ibad, al-ibadi. Dan yang lainnya. Al-ibadiyah ini porosnya, markasnya, basisnya di mana? Di negeri Oman. Di negeri Oman. Nah. Wa dan selain mereka mimman ra'a khuludal usad binar dan selain daripada mereka yang memiliki yang punya pandangan bahwasanya pelaku maksiat akan abadi di neraka. Ini terbatas dengan hadis ini. Adanya benar tidak? Selama nggak menghalalkan tidak. setelah melakukan saja dan nggak berbuat nggak bertobat. Wafim dan dalam hadis ini ada beberapa faedah yang lain Fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna lahu hadzal maqama al-azima ma'a baqiyatil anbiya alaihi wassalam. Dan bagi beliau Nabi kita ini memiliki kedudukan yang mulia ini sebagai pembawa syafaat bersama para nabi yang lain Alaihi Wasallam wa ada syarafun azimun ala ru'usil ashad ini adalah suatu kemuliaan yang sangat agung ala ru'usil ashad di waktu itu adalah dihadiri oleh seluruh alam manusia. Semuanya iktidar. Orang-orang yang memiliki kemuliaan semuanya mudur. Menyampaikan al mudurnya. Dan Rasulullah SAW yang memiliki hak. Wa fi minal fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang lain. Annahu yahsunu. Annahu yahsunu. Bahwasanya sesuatu perkara yang bagus. Apa? Amamat doa asanau sanau Allah. Di hadapan doanya apa? Sebelum berdoa. Itu namanya amam. Mukodima berdoa itu adalah memuji atas Allah. Ida arad al-abdu wa rabbahu. Jika apabila seorang hamba ingin berdoa kepada Rabbnya. Ay yusniya alaihi wa yumajidahu subhanahu summa yad'u ba'da dalika. Summa yad'u ba'da dalika. Memuji-muji Allah. Mengagung-agungkan Allah Kemudian setelah itu berdoa meminta setelah apa yang nah, setelah tadi puji-pujian tadi minta apa apa yang telah dia ingin inginkan. Tapi waktunya habis. Insyaallah kita baca sambungannya pada waktu yang akan datang ini masih panjang. Ada satu halaman, dua halaman, satu halaman insyaallah. Baik, dapat dulu.